عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini kita dapat bertemu <clears throat> di tempat yang berbahagia ini dalam rangka acara bedah buku kitab Madarikun Nazar Siyasah Syariah karangan Syekh Abdul Malik bin Ahmad bin Al-Mubarak Ramadhani Al-Jazairi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sudah mungkin antum ada di tangan antum sekalian dengan judul pandangan tajam terhadap politik. Ikhwan Fitna azan ya Allah wa iyyakum. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan, kejahilan, kesesatan kepada alam cahaya hidayah, kebenaran, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, telah berjihad dengan sebenar-benar jihad. Salawat dan salam kita tujukan juga kepada keluarga beliau, ahli bait, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwani fiddina azani Allah wa Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab ini, pembedahan kitab ini, perlu kita sampaikan di sini tujuan penulis yaitu Syekh Abdul Malik bin Ahmad bin Al-Mubarak Ramadhani menulis kitab ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam mukadimah buku ini bahwa inti dari kitab ini adalah beliau ingin menerangkan enam kaidah pokok yang mesti diketahui oleh setiap muslim pada saat ini. Khususnya yang berkaitan dengan aktivitas politik yang banyak digeluti oleh para pemuda atau orang-orang awam, saya katakan orang awam karena manusia Allah bagi hanya menjadi dua, alim dan awam. Alim adalah orang-orang yang telah sampai kepada diri derajat istihad yang mana dia boleh dimintai fatwa atau pendapat dalam masalah-masalah agama. Dan kita ketahui bersama bahwa agama itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk diantaranya aktivitas politik ini. Di awal kitab, beliau mengatakan, beliau menguraikan bagi berikut tajidu fi hadzal kitab mungkin itu tidak ada di dalam buku yang sudah diterbitkan namun dalam buku asli ada kalau antum punya buku aslinya mungkin pada terbitan yang kedua di kedua ini akan digantungkan. beliau menguraikan secara ringkas isi buku ini beliau mengatakan dapat anda temui dalam kitab ini pertama ta'filan liqaidah al-fatwa fi nawazil as-siyasiyah qasiratun alal mustahid. Ini pertama. Uraian dan dasar kaidah hak mengeluarkan fatwa dalam masalah-masalah politik terbatas pada alim mustahid saja. Saya ulangi, ini uraian dan dasar kaidah hak mengeluarkan fatwa ini adalah kaidahnya. Hak mengeluarkan fatwa dalam masalah-masalah politik terbatas pada alim mustahid saja. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya surat An-Nisa ayat 83 antum mungkin sudah tahu ayatnya walau radduhu ila rasul wa, wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum yang artinya dan kalau mereka kaum muslimin kita semua orang-orang awam menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri. Nya di sini apa maksudnya? Nya di sini itu kembali kepada ayat di atas sebelumnya yaitu mengenai penyebaran berita-berita tentang masalah-masalah keamanan politik yang itu merupakan kebutuhan hidup orang banyak. Keamanan ini kebutuhan hidup orang banyak. Setiap orang butuh aman, benar tidak? Ya. Lebih bagus aman daripada tidak makan. Biar tidak makan yang penting aman. Makan enak tapi nggak aman, nggak enak juga kan? Nah, jadi keamanan adalah hajat hidup orang banyak. Nah, masalah-masalah ini harus diserahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka. Kepada Rasul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan kepada ulil amri, ulil amri yang dimaksud dalam ayat ini sama seperti ulil amri yang disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu wa in fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ati Allah wa Rasul wa ulil amri minkum taat kepada ulil amri. Ulil amri yang dimaksud di sini adalah ulama dan umara. Ulama dan umara. Para ulama menjelaskan kedudukan ulama dan umara ini. Ulama dan umara itu ibarat sepasang sayap yang harus yang harus bergerak seimbang. Sayap burung itu tidak akan bisa terbang tinggi tidak akan bisa menuju sebuah tempat yang jauh tanpa mengepakkan dua sayapnya. Demikian juga umat ini tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa kelurusan kebenaran dan keistiqomahan ulama dan umaroknya. Apabila ulama sudah rusak, umaroknya rusak, maka umat ini juga akan rusak. Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya, mengetahui kebenaran sikap dan tindakan yang harus diambil. Sikap dan tindakan yang harus diambil. Ada sebuah berita yang berkaitan dengan keamanan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus sebarkan? Dan bagaimana sikap kita dan tindakan kita? Apakah kita melakukan tindakan-tindakan yang di luar prosedur syariat atau bagaimana? Nah ini harus kita tanyakan kepada ulil amri. Niscaya orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu dari Rasul dan ulil amri. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Al-alim bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam وأقوال الصحابة فهو المزدهد في النوازل فهذا النوع الذي يسوغ لهم الإفتاء ويسوغ ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها Ibnu Qayyim berkata, orang-orang yang alim tentang kitabullah, sunnah Rasulullah, hasar sahabat, mereka lah alim mustahid yang berhak berfatwa dalam masalah-masalah nawazil, masalah-masalah kontemporer, politik dan keamanan, status-status yang berkembang. Mereka lah yang berhak mengeluarkan fatwa dan boleh dimintai fatwa. Mereka pula lah yang berhak menunaikan kewajiban istihad. Mereka lah yang disebut dalam hadis apabila seorang hakim beristihad dan benar dia dapat dua pahala. Jika salah dia dapat satu pahala. Artinya benar dan salahnya dia tetap mendapatkan pahala. Ini keutamaan seorang alim Rabbani, alim mustahil dan tentu saja derajat alim mustahid ini tidak dapat diraih dengan angan-angan, tapi diraih dengan ilmu. Mereka pula lah yang berhak menunaikan kewajiban beristihad. Dan mereka pula lah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang antum sudah tahu bersama Sesungguhnya Allah akan membangkitkan setiap seratus tahun seorang mujaddid yang mengembalikan kesempurnaan agama ini bagi umat. Saya artikan demikian karena banyak yang tidak mengetahui arti tajdid. Tajdid bukanlah membawa suatu hal yang baru dalam agama yang tidak dikenal sebelumnya. Ini bukan tajdid tapi ini ibtidah sidin, yaitu mengadakan bid'ah suatu yang baru dalam agama. Apa maksudnya tajdid? Tajdid adalah mengembalikan kemurnian agama. Kita lihat dalam sejarah Islam muncul beberapa tokoh ulama Islam yang mengembalikan kemurnian agama ketika agama sudah terkotori dengan bid'ah dan khurafat. Itulah dia mujaddid. Jadi mujadid di sini bukan mengadang adangkan sesuatu yang baru yang tidak dikenal sebelumnya. Ini bukan tajdid. Ini tidak. Ya, ini dilarang dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi yang dimaksud dengan tajdid, tajdid di sini adalah mengembalikan kemurnian ajaran agama. Karena kita tahu semakin jauh kita dari masa nubuat atau zaman nubuat, semakin jauh juga kita dari dari kebenaran. Ilmu terangkat dengan kematian para ulama. Penyimpangan-penyimpangan dalam agama muncul. Bagaimana disebutkan, diisyaratkan dalam hadis. Kainahu ma'ya ismin kumbadi fasayara istilafan kathira. Sesungguhnya, barang siapa nanti yang hidup peninggalku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Artinya akan muncul bid'ah-bid'ah di akhir zaman seperti yang diisyaratkan dalam hadis ketika sebagian orang terlempar dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah menyeru mereka dan memanggil mereka ummati ummati dalam dalam riwayat lain ashabi ashabi ummatku ummatku sahabatku kemudian ada yang mengat malaikat berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Muhammad innaka la tadri maza ahdatsu ba'da wahai Muhammad engkau tidak tahu apa yang di, mereka ada-adakan bid'ah yang mereka ada-adakan sepeninggal kamu artinya sepeninggal Rasulullah umat ini akan berbuat bid'ah itulah yang perlu di, di, dibersihkan itulah yang perlu diperbaharui apa kata Rasul? Mendengar penuturan para malaikat itu, "Fasuqqan suqqan liman baddala au ghayyar." Kalau begitu, silahkan menjauh orang-orang yang telah merubah-rubah dan mengganti-ganti ajaran agama. Jadi Rasulullah tidak rela kepada orang-orang yang melakukan perubahan dalam agama peninggal beliau. Dan ini juga dalil bahwa Rasulullah tidak tahu apa yang dilakukan umatnya peninggal beliau. Artinya Rasulullah sudah wafat orang wafatnya Bani Adam yang lainnya. Tidak seperti sangkaan sebagian orang yang mengatakan Rasulullah sekarang masih hidup mengetahui apa yang dilakukan umatnya. Tidak. Nah ini yang pertama ya penetapan kaidah bahwa fatwa dalam masalah-masalah kontemporer, politik dan keamanan itu adalah hak seorang mustahil. Jadi kita-kita awam seperti ini ya tidak berhak sebenarnya mengeluarkan pernyataan pertemuan yang sifatnya meresahkan dan membingungkan umat. Hingga muncul nanti politikus-politikus kedai kopi, politikus-politikus tukang becak, setiap orang ya, mengungkapkan unek-uneknya tentang masalah-masalah yang terjadi atau tentang berita-berita yang berkembang. Yang kedua, Buku ini juga menjelaskan bahwa bayanu annahu la yufti fi jihad illahu wa annahu yahrumu istifta'u talabatil ilmi fiha fadlan an ghairihim mahma za'amu annahum fuqaha'ul waqi' qala ibn taymiyah rahimahullah wa fil jumlah فالبحث في هذه الدقائق أي دقائق أحكام الجهاد من وظيفة خواص أهل العلم Beliau mengatakan penjelasan bahwa alim mustahid itulah yang berhak berfatwa dalam masalah-masalah jihad yang detail mobilisasi massa, pengerahan umat, jihad dalam arti kata pengerahan mobilisasi massa, bukan jihad difa. bagi jihad ini mau tidak mau seorang harus mempertahankan dirinya mobilisasi, mobilisasi massa itu tidak dibolehkan meminta fatwa dalam masalah ini kepada para penuntut ilmu hanya alim mustahid itulah yang berhak berfatwa dalam masalah-masalah seperti ini meskipun para penuntut ilmu itu mengklaim diri mereka adalah orang-orang yang mengetahui wakil mengetahui berita, mengetahui keadaan dan kondisi dan lain sebagainya. Karena orang awam yang bukan alim terlalu banyak syubhat dan perkara-perkara yang mempengaruhinya. Seorang awam artinya hatinya kosong dari ilmu. Hati yang kosong dari ilmu mudah kemasukan syubhat dan bisikan setan. Dia nggak bisa membedakan mana bisikan setan dan mana ya, bisikan wahyu, mana wahyu dan mana bisikan setan. Maka dari itu dia tidak boleh mengeluarkan fatwa dalam masalah-masalah ini. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata tadi, secara keseluruhan kata beliau, pembahasan lebih mendetail dalam masalah ini, yaitu perincian hukum jihad, merupakan kewajiban kalangan khusus alim ulama. Beliau mengatakan kalangan khusus alim ulama. Jadi di sini beliau mengisyaratkan bahwa alim ulama itu ada tingkatannya dan kita harus seorang penuntut ilmu harus memperhatikan tingkatan-tingkatan ulama ini. Artinya di dalam masalah-masalah seperti ini kita tidak boleh meminta fatwa kepada sembarang orang, sembarang alim, tidak. Tapi kalangan khusus dari alim ulama tersebut, yaitu ulama-ulama yang sudah direkomendasi oleh ulama yang lainnya bahwa dia pantas untuk berfatwa dalam masalah ini. Contoh realnya, contoh nyatanya dapat kita lihat ketika para masyayikh murid-murid Syekh Al-Albani ditanya tentang masalah jihad yang terjadi di Indonesia. Yang ya isunya mungkin antum sudah tahu bersama. Mereka tidak menjawabnya. Mereka merujuk kepada seorang alim yang disepakati oleh ulama-ulama zaman sekarang ini sebagai rujukan dalam masalah-masalah seperti ini yaitu Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas. Inilah contoh dari kalangan khusus alim ulama. Jadi bukan sembarang alim ulama. Ya, bukan sembarang alim ulama. Bukan mengecilkan ulama-ulama yang lainnya. Tapi dalam masalah-masalah ini yang berkaitan dengan darah kaum muslimin, ini harus ekstra hati-hati. Tidak boleh sembarangan dan serampangan. Ya. Demikian terjaganya darah dan harta seorang muslim. Karena banyak sekali konsekuensi-konsekuensi yang akan muncul di balik fatwa tersebut. Jadi harus hati-hati. Khususnya di dalam masalah-masalah seperti ini. Kemudian yang ketiga, bayanu annahu Lau afta fiha man laisa lahu fi rutbatil alim al mujtahid afsad al bilad wa arhaq al ibad. Kitab ini juga menjelaskan bahwa apabila orang yang bukan alim mustahid berfatwa dalam masalah-masalah seperti ini, niscaya akan merusak negara dan akan menumpahkan darah rakyat banyak, khususnya darah kaum muslimin tanpa hasil dan tanpa faedah. Ini mungkin sudah dapat kita lihat bersama. Karena seorang alim dapat mencium bau fitnah sebelum terjadi. Itu bedanya alim dan awam. Seorang alim dapat mencium bau fitnah sebelum terjadi. Adapun selain mereka hanya dapat menyadarinya ketika sudah terjadi. Bahkan kadang-kadang ia sama sekali tidak menyadarinya. Ini orang awam. Ya. Telah terjadi, telah tersesat jauh, telah menyimpang, telah terjadi kerusakan, telah banyak tertumpah darah kaum muslimin, baru mereka mengatakan, oh ternyata kita salah. Kalau begitu juga. Nah ini kiri orang awam. Ya. orang awam. Al-Hasan al-Basri, salah seorang ulama kaum muslimin yang terkenal berkata, "Inna hadhihi al-fitnah idza akbarat 'arafaha kullu 'alim wa idza adbarat 'arafaha kullu jahil." Beliau mengatakan, apabila fitnah yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kesesatan dalam agama dan pertumpahan darah. Yang dimaksud dengan Fitnah di sini adalah kesesatan dalam agama dan pertumpahan darah. Apabila fitnah datang, pasti akan dapat diketahui oleh setiap alim. Dan apabila sudah terjadi, barulah diketahui oleh setiap orang yang jahil. Jadi orang yang baru tahu setelah terjadinya kesesatan, penyimpangan dan pertumpahan darah, fitnah, ini adalah orang orang jahil, orang awam orang awam, Ya, setelah terjadi tertumpah darah sia-sia tanpa faedah, telah menyimpang dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah, ya, baru mereka mengatakan, wah oh, ternyata kita keliru selama ini. Kenapa bisa begitu? Karena mereka menimbang mengukur segala sesuatu bukan atas dasar ilmu, atas dasar tidak jelas. Urayanya nanti akan dapat kita lihat secara rinci dalam kitab ini. Kemudian yang berikutnya, peringatan keras terhadap metode-metode dakwah kaum harakah Islamiyah yang menjadikan politik sebagai umpan dan dimanfaatkan oleh musuh menjadi alat tipu daya. Ini peringatan keras terhadap metode-metode dakwah kaum harakah Islamiyah yang menjadikan politik sebagai umpan untuk meraup massa untuk meraup pengikut. Nah kemudian ironisnya hal ini justru dimanfaatkan oleh musuh menjadi alat tipu daya, menyeret mereka keluar dari agama, menyesatkan mereka dari petunjuk yang benar, menyesatkan mereka dari manhaj as-salafus salih. Salah seorang ulama al Al-Jazair Abdul Hamid bin Bagi mengatakan, beliau menuturkan di sini, Sesungguhnya kami telah memilih, memilih jalur agama berdasarkan ilmu dan pengetahuan daripada jalur-jalur lainnya. Dakwah salaf memilih jalan tasbiyah dan tarbiyah. Dakwah salaf memilih jalur tasbiyah dan tarbiyah untuk menyelamatkan dan mengangkat derajat umat ini yang sekarang ini terpuruk hina di hadapan orang-orang kafir. Bagaimana mengembalikan kejayaan marwah harga diri dan kehormatan umat di hadapan bangsa-bangsa lainnya, ulama ahlu sunnah, ulama salaf pada saat ini sepakat bahwa jalan satu-satunya adalah arroju iladir. Kembali kepada agama yang benar. Kembali kepada ajaran agama yang benar. Tidak tabayatum jilhina wa aqastum Al baqar ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم apabila kamu sudah berjual beli dengan proses riba zina suka dan senang dengan ber, mengikuti ekor-ekor sapi dan bercocok tanam kamu tinggalkan jihad fisabilillah maka sebagai Akibatnya adalah Allah akan menimpakan kehinaan atas kamu sekalian dan tidak akan terangkat kehinaan itu hingga kamu kembali kepada agama kamu. Ini adalah jawaban salafi. Jawaban salafi. Dari melihat memandang satu permasalahan dengan kacamata salah. Kita melihat kondisi dan keadaan umat sekarang ini yang benar-benar jauh dari agama. Kita lihat keliling kita, bahasa jauh-jauh tetangga kita, kanan kiri, muka belakang. Kalau ada yang di atas dan ada yang di bawah, yang tinggal di rumah susun. Coba lihat keadaan mereka. Kadang-kala sholat yang menjadi tiang agama saja tidak ditegakkan. Dan yang menegakkan sholat juga jauh dari tuntunan sunnah, sunnah Nabi. Begitu jauh ya kesesatan, jauhnya umat ini dari agama Bagaimana Allah bisa ridho kepada umat yang tidak mengenal mengenal Allah? Ya, sungguh sangat jauh. Maka dari itu, jalan satu-satunya untuk mengembalikan keridhaan Allah kepada umat ini, membebaskan mereka dari kehinaan sebagaimana terbebasnya seorang budak wanita karena mengenal Allah. Hadisnya masyhur dalam Sahih Muslim Ketika Rasulullah menguji iman seorang muda wanita, Rasulullah bertanya dua hal. Yang pertama, Aina Allah, di Allah? Dia dapat menjawab dengan benar. Karena imannya itu, karena lurus, lurusnya akidahnya tentang Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskannya dari perbudakan. Ya, Cekha, fa'inaha, mu'minah. Bebaskan budak wanita itu karena dia adalah seorang wanita mu'min. Seorang budak wanita bisa bebas dari perbudakan kehinaan karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat ini bisa bebas dari perbudakan bangsa lain, dari kehinaan jika mereka sendiri tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ini satu hal yang sangat memprihatinkan. Kalau kita tanya sekarang ini kepada kaum muslimin tentang Allah, di mana Allah? Mungkin ada yang marah dengan pertanyaan ini yang menjawab jawabannya ngawur. Artinya apa? Mereka tidak mengenal Allah sebagaimana mestinya. Tidak sebagaimana Rasulullah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka jauh dari tuntunan agama yang benar. Artinya, untuk mengembalikan kejayaan umat ini, jalan satu-satunya mengembalikan mereka kepada ajaran agama yang murni. Ini akan kita jelaskan nanti dalam kaidah tasbih dan tarbiyah. Nah di sini Ibnu Bagis mengatakan kami doa juru dakwah salaf memilih jalur agama pemurnian agama mentarbiah umat di atas ajaran agama yang murni daripada jalur-jalur lainnya jalur politik ada sekarang yang mengatakan umat ini bisa bangkit melalui politik yang lain mengatakan umat ini bisa bangkit dengan jalur ekonomi dan lain sebagainya sekiranya saja kami ingin terjun ke dalam bidang politik, niscaya kami akan terjun ke dalamnya tanpa kepala basah. Itu tidak tanggung-tanggung. Akan kami kirim obat seluruhnya agar menuntut hak-hak mereka. Akan kami kirim obat seluruhnya agar menuntut hak-hak mereka. Ini saya akan lebih memudahkan kami dalam melaksanakan program-program yang telah terancang bagi mereka dan akan lebih mudah untuk menanamkan pengaruh ke dalam jiwa mereka. Kalau kita memakai isu politik untuk mengumpulkan orang ramai, ya ramai yang datang, karena di balik itu ada terselip dunia, keuntungan dunia, kepuasan jiwa, kepuasan hawa nafsu, tidak membersihkannya maka wajar kalau isu politik yang disuarakan orang-orang pasti ramai mendengarkannya. Kalau antum lihat kajian-kajian tentang akidah yang benar, sedikit yang antusias untuk mendengarkannya. Yang mendengarkannya pun 1, 3, 2 menit, 15 menit. Serius mendengarkannya setelah itu. Ya mungkin keluar dari majelis atau ngantuk dan ngorok dalam majelis. Itu rahasia keadaan realita umat. Akan tetapi satu relief yang telah kita ketahui bersama dan juga tidaklah tersamar bagi siapa saja bahwa apabila seorang pemimpin berseru kepada umat, sesungguhnya hak-hak kalian ini dan saya ingin mengembalikan hak-hak tersebut kepada kalian. Tentu ia akan melihat pengaruh yang luar biasa. Sambutan yang gegap gempita dari kaum muslimin, dari orang-orang yang merasa haknya dizalimi Daripada seorang pemimpin yang berseru, sesungguhnya kalian jahil tentang dasar tentang agama, tentang akidah. Dan saya ingin menuntun kalian menuju hidayah. Mana seruan yang lebih disambut oleh mereka? Tentu, seruan pertama disambut gegap gempita oleh orang banyak. Adapun seruan yang kedua justru akan dilawan oleh sebagian besar mereka atau separuhnya. Demikian penuturan beliau. Kalau kita menyuarakan sekarang ini akidah yang benar, menuntun mereka kepada ajaran agama yang benar berdasarkan hadis yang sahih, pemahaman as-salafus saleh, pemahaman sahabat. Mereka justru menentangnya, melawannya. Tapi kalau itu politik, menuntut hak dan lain sebagainya, ramai orang yang mengikutinya. Itu sudah yang kita katakan fitrah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. Yang kelima, تحذيرا من الحزبية التي فرقت شمل المسلمين peringatan keras terhadap bahaya hizbiyah yang telah mencerai beraikan barisan persatuan kaum muslimin mengkotak-kotak mereka menyekat-nyekat kaum muslimin hingga antara satu yang lainnya terpisah dengan apa? dengan ikatan hizbiyah ikatan golongan dan kelompok ini sebenarnya ikatan-ikatan yang batil, tidak ada sandarannya dalam agama dan ini merupakan bid'ah akhir zaman. Ya ikhtilafan katsira yang telah disinyalir oleh Rasulullah dalam hadis beliau. Di sini ada perkataan yang baik dari Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi. Jarang atau dapat kita katakan sangat sedikit orang yang mengenal nama ini. Padahal beliau adalah ulama besar Salafi di Aljazair. Muhammad Al-Basir al ibrahim Orang mungkin lebih kenal Ali bin Had, Abbas Madani, Madani dan lain sebagainya tokoh-tokoh pergerakan yang menyuarakan isu politik di Aljazair. Mereka tidak mengenal ini seorang alim Rabbani yang beliau sudah meninggal. Di sini beliau mengatakan, saya mewasiatkan kepada kalian kepada kaum muslimin agar menjauhi hizbiyah-hizbiyah yang telah menyebarluaskan kejahatan yang datang menyerbu demi memadamkan cahaya ilmu dan kebaikan yang telah menumpahkan segala kepahitan atas masyarakat itulah hizbiyah bagaikan talang air menampung air kotor lalu menumpahkannya kembali dalam keadaan kotor kita mengumpulkan air tawar lagi jernih dan tidak pula memberi manfaat bagi tanah. Itulah dia air yang dikumpulkan ya, dalam talang. Ya, mengumpulkan air kotor dan mengeluarkannya juga air kotor. Itulah dia dia mengumpulkan segala segala macam bentuk-bentuk bid'ah dan kesesatan dalam agama dan mengeluarkan juga hasilnya juga munculnya generasi-generasi yang menyimpang jauh dari nilai-nilai Islam Ya, prakteknya bagaimana nanti akan antum dapat ketahui dalam kajian ini. Kemudian berikutnya yang ketujuh atau yang keenam. Tahdiran min, min masari ketawa Peringatan terhadap bahaya cara-cara revolusi atas nama Islam. Bahaya cara-cara revolusi yang diatasnamakan Islam mereka tersebut revolusi Islam. Ini adalah istilah bid'ah sebenarnya. Dalam Islam tidak mengenal revolusi. Yang dikenal dakwah. Mengajak manusia kepada agama Allah. Ini yang dikenal dalam Islam. Tidak ada. Ya, dalam Islam dikenal revolusi. Dan Rasul, para sahabat, tidak pernah mengadakan aksi revolusi. Rasulullah sendiri ketika ditawarkan oleh kaum Quraisy kekuasaan. Beliau menampiknya menolaknya. Ya Muhammad, jika kamu ingin dari dakwahmu ini kekuasaan, maka akan kami berikan kepada kamu kekuasaan. Tapi dengan syarat dakwah dihentikan. Beliau menolaknya karena beliau diutus kepada umat manusia sebagai basyiran wa nadhira, da'iyan ila Allah wa sirajan munira sebagai pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira, tarhib wa tarhib. Sebagai dai yang menyeru kepada agama Allah, dakwah bukan revolusi. Orang-orang yang menggunakan revolusi atas nama Islam ini sebenarnya dia tidak bisa berdakwah. Dia tidak punya ilmu untuk menyampaikan ajaran Islam. Jangankan menyampaikan Islam, menjelaskan apa itu Islam juga dia tidak tahu. Ibn Khaldun mengatakan dalam Muqaddimah Ibn Khaldun yang sudah terkenal. Ini beliau berbicara 14 abad atau uh, eh, 13 abad yang lalu. Wa min hadzal bab kata beliau ahwal tawar al-qaimin bi taghyir al-munkar min al-ammah wal fuqaha. Coba antum bayangkan Ibn Khaldun sudah mengisyaratkan hari ini jauh sebelumnya. Beliau tidak hidup di zaman kita sekarang ini. Namun seolah-olah beliau berbicara untuk kita sekarang ini. Ya, Ibn Khaldun jauh sebelum kita. Seorang ulama terkenal, kaum muslimin, penulis sejarah. Terkenal. Beliau berbicara ini seolah-olah beliau hidup sekarang. Mengetahui kondisi kita, itulah dia pandangan seorang alim jauh ke depan. Fatwa, fatwa mereka, bimbingan mereka sudah lama. Ya, mereka ucapkan, mereka, mereka sampaikan. Namun sampai sekarang bimbingan itu masih dibutuhkan. Itulah dia bimbingan ilmu. Ikhwan Azani Allah wa iyakum. Dia mengatakan, termasuk dalam pembicaraan bab ini adalah aksi-aksi revolusi dalam merubah kemungkaran dari kalangan awam maupun terpelajar. Banyak sekali didapati orang-orang yang mengaku ahli ibadah dan suluk mengadakan aksi-aksi penentangan terhadap penguasa dan umarok yang mereka pandang zalim mereka menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya mungkin satu kelompok menyuarakan perkara-perkara yang jelek pasti ditolak. Kelompok paling sesat pun dia akan menyuarakan hal-hal yang yang baik. Mereka menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini bukan perkataan penulis dan bukan juga perkataan saya. Ini perkataan Ibnu Khaldun dalam mukadimah. Mereka menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wajar saja apabila banyak yang mengikuti mereka dan meramaikan barisan mereka dari kalangan awam yang jahil. Tindakan konyol itu menyeret mereka dalam jurang kehancuran. Tragisnya, banyak di antara mereka yang binasa dalam sepak terjang tersebut. Banyak darah yang tertumpah, harta yang terjarah akibat sepak terjang mereka tersebut dan hanya membawa dosa tidak membawa pahala. Karena Allah tidak mewajibkan hal tersebut atas mereka. Allah tidak mewajibkan tersebut atas mereka. Artinya bukan seperti itu kewajiban ditunaikan. Artinya lagi mereka jahil di dalam melaksanakan kewajiban ini. Menyimpang, mereka tidak membawa pahala, namun justru mereka membawa dosa. Nah, demikian penuturan dari Ibnu Khaldun rahimahullah. Seakan-akan beliau hidup sekarang dan mengetahui kondisi umat Islam yang banyak melakukan praktek-praktek seperti ini. Sebagian orang-orang jahil, awam, ataupun dari kalangan terpelajar, tidak sabar di dalam menghadapi kondisi dan tidak bertanya kepada alim ulama, kepada mustahid dalam menghadapi, menghadapi menyikapi keadaan-keadaan yang berlaku, lalu mengambil tindakan sendiri, mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar. Akibatnya banyak darah yang tertumpah, banyak harta yang terjarah. Akibat tindakan mereka itu, akhirnya mereka tidak membawa pahala, namun justru hanya membawa dosa. Nah demikian ya Jadi buku ini juga berisi peringatan terhadap bahaya masa dikit sawat, cara-cara revolusioner yang mengatasnamakan Islam. Sudah kita jelaskan tadi, Islam tidak mengenal revolusi, tapi Islam mengenal dakwah. Billati ya ahsan. Kemudian yang terakhir, bayan bayan maghbatil kuruj ala sultan. Bayan maghbatil khuruj ala sultan. Buku ini juga juga menjelaskan tentang akibat buruk memberontak terhadap penguasa. Al Hasan al Basri berkata, والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلوا إليه والله ما جاءوا بيوم خير قط ثم تلا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا على ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يهرسون Al-Hasan al-Basri berkata, demi Allah, sekiranya manusia bisa bersabar atas derita yang mereka terima akibat kezaliman penguasa mereka, bisa sedikit saja bersabar, niscaya Allah akan mengangkat derita tersebut dari mereka, musibah tersebut, himpitan kehidupan tersebut dari mereka. Akan tetapi mereka lebih memilih pedang. Lebih memilih menghunus pedang terhadap penguasa. Mengacung-acungkan pedang terhadap kaum muslimin. Mereka lebih memilih pedang yang berbicara. Maka mereka pun diterahkan kepada kekuatan mereka sendiri. Padahal mereka lemah. Demi Allah, mereka tidak akan membawa kebaikan barang sehari sekalipun. Mereka tidak akan bisa membawa kebaikan barang sehari sekalipun. Kemudian Allah hasan al-Basri membaca sebuah ayat dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 137 dan telah sempurnalah perkataan Romo yang baik sebagai janji untuk Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala melepaskan penderitaan Bani Israel dari himpitan kezaliman Firaun. Orang paling zalim di atas muka bumi. Dengan apa? Apakah dengan kekuatan Bani Israel ketika itu? Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah menjelaskan di sini sebabnya. Ya. Disebabkan kesabaran mereka dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Firaun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Hancur Firaun, tenggelam ke dasar lautan. Pengikut-pengikutnya banyak sekarangnya hancur, Allah hancur leburkan ditenggelamkan ke dasar lautan.